Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan ya ayat dalam surat Al-An'am dari 151 sampai 153 yang di dalamnya terkandung yaitu 10 wasiat ya. Dan di akhir wasiat-wasiat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya <clears throat> bahwasanya ya itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan manusia itu mau bertakwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan <clears throat> yaitu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesudah beliau membawakan ayat-ayat tersebut maka beliau membawakan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud Qala Ibnu Mas'udin berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya man arada an yanduru ila wasiyati Muhammadin SAW barang siapa yang ingin untuk melihat wasiat Muhammad SAW alati alaiha khatamuhu yang di atasnya terdapat ya cap atau stempel dari beliau krok maka hendaklah dia membaca qaulahu ta'ala firman Allah Ta'ala Qul wa atlu maharrama rabbukum alaikum Yaitu katakanlah kemarilah akan aku bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian Ila qawlihi ta'ala sampai firmannya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia sebagaimana disebutkan dalam ayat 151 sampai 153 dari surat Al-An'am. Riwayat yang dibawakan oleh eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dari sahabat Ibnu Mas'ud ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW seandainya beliau meninggalkan suatu wasiat maka tidaklah beliau mewasiatkan kecuali sebagaimana apa yang diwasiatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidaklah meninggalkan suatu wasiat kecuali sebagaimana yang telah Allah wasiatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat-wasiat sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ya setiap ayat dari tiga ayat tadi dengan perkataannya zalikum wasakum bihi itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Maka Rasul saw tidaklah mewasiatkan kecuali sebagaimana yang Allah wasiatkan. Mengapa Ibnu Mas'ud mengatakan demikian ya? Mengatakan perkataan seperti yang tadi kita sebutkan karena pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya adalah kerugian yang sangat besar yaitu yang membuat kita Eh, terhalang dari, Rasulullah SAW menuliskan wasiatnya. Ketika Rasulullah SAW hendak wafat, kemudian beliau meminta kepada sebagian sahabat untuk eh, dibawakan eh, tulisan atau dicatatkan sesuatu, kemudian tidak jadi dilakukan. Maka Ibnu Abbas merasa menyesal. Beliau katakan adalah sebuah kerugian yang sangat besar sehingga kita terhalang dari wasiat atau dari apa yang hendak ditulis Rasulullah SAW ketika beliau hendak meninggal. Maka ketika itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kepada para sahabat yang lain bahwasanya sesungguhnya di dalam Al-Qur'an sudah terdapat wasiat-wasiat yang cukup bagi kita yaitu bagi umat Islam. Sebab Rasulullah SAW seandainya beliau meninggalkan wasiat maka tidaklah beliau meninggalkan satu wasiat kecuali sebagaimana apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kedalaman fikih atau pemahaman sahabat Ibnu Mas'ud. Karena kita ketahui sahabat Ibnu Mas'ud adalah termasuk kibar yaitu pembesar ulama senior di kalangan para sahabat. Apa kaitan riwayat ini dengan bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwasanya di dalam riwayat ini terkandung keterangan bahwasanya apa-apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut maka itu adalah wasiat dari Allah maka itu pun menjadi wasiat bagi Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW mewasiatkan sebagaimana apa yang Allah wasiatkan. Faedah yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Mas'ud ini yang pertama pentingnya 10 wasiat yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, di dalamnya ada 10 wasiat dan sudah kita sebutkan pada kesempatan yang terdahulu. Dan itu adalah wasiat-wasiat yang sangat penting yang akan menyebabkan seorang itu menjadi termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Rasul SAW mewasiatkan apa-apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap wasiat dari Allah, ya pesan yang penting yang Allah ingatkan, yang Allah tetapkan, maka wasiat dari Allah itu secara otomatis menjadi wasiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga atau yang terakhir dari riwayat atau asar perkataan Ibnu Mas'ud tadi ini menunjukkan kedalaman ilmu para sahabat dan ketelitian mereka dalam memahami kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita umat Islam sangat membutuhkan ya pemahaman para sahabat karena sesungguhnya hanya dengan mengikuti pemahaman para sahabat itulah kita akan bisa menggapai ya kebahagiaan dan keselamatan karena Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kepada kita ya untuk mengikuti sunnah para sahabat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin ya wajib bagi kalian untuk mengikuti ajaranku dan juga ajaran para khalifah yang lurus sesudahku dan para sahabat adalah manusia yang terbaik ya setelah para nabi ya khairun nasi korni kata Rasulullah SAW sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku yaitu para sahabat beliau radhiyallahu taala ajmain demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan ya dalam menuntut ilmu dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya sampai kematian tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.